Isim yang dikecualikan dengan illa. Tersisa beberapa adawatul istisna, alat-alat pengecualian. Nah, beliau mengatakan isim yang di, dikecualikan dengan ghair, siwa, suan, sawa itu dijer. Tidak ada bacaan yang lain. Qala syarih berkata pensyarah yakni annal mustathna bihadhihi al-arba'ati la yakunu illa bi idafatiha ilaihi. Yakni bahwasanya mustathna isim yang dikecualikan dengan empat alat ini yakni ghair, siwa, suwa dan sawa dan telah lewat empat alat istisna ini adalah isim. Nah, adalah isim. Isim yang dikecualikan dengan empat isim istisna ini itu tidaklah dibaca melainkan di khafat, di jar dengan sebab dimudhafkan kepadanya. Nah, dengan sebab apa? Menjadi mudhaf ilaih. Mustasnanya menjadi mudhaf ilaih. Yani adawatul istitsna tersebut ghair siwa suwa sawa itu mudhaf kepada mustasnanya. Nah, ini maksud ucapan Ibnu Ajurum. Ya. Isim yang dikecualikan dengan empat adawat ini ghair siwa suwa dan sawa itu tidaklah dibaca melainkan dijar dengan sebab empat adawat ini mudhaf kepada mustasnanya. Qala lam yunabbih ala i'rab hadhihi al adawat fi nafsiha. Dan Ibnu Ajurrum tidaklah mentanbih terhadap i'rab al-adawat alat-alat pengecualian ini. Artinya bagaimana cara bagaimana kita membaca ghair, siwa, suwa dan sawa dalam suatu kalam ini tidak dijelaskan oleh Ibnu Ajurrum. Wa i'rabuha bima yastahiqquhu al-mustathna bi illa. Dan i'rabnya, i'rab adawat ini dalam kalam yakni i'rab ghair, siwa, suwa dan sawa itu sesuai dengan apa yang di dapatkan oleh mustasna biilla. Nah, i'rabnya sama dengan mustasna biilla. Min nasbin wa ghairih berupa bacaan nasab dan yang lainnya. Telah lewat mustasna biilla. Mustasna biilla jika dia terletak setelah kalam tam mujab maka dibaca nasab. Maka dibaca nasab. Jika mustasna bi terletak setelah kalam tam manfi maka boleh dibaca badal, boleh di, di, dinasab sebagai mustasna. Dan yang ketiga, jika mustasna bi jatuh setelah kalam naqis manfi maka dibaca sesuai dengan tuntutan amil, dibaca sesuai dengan tuntutan amil. Maka demikian pula ghair, siwa dan suwa dan sawa. Itu i'rabnya sama dengan nabi bi'illah. Jika ghair terletak setelah kalam tam mujab maka dibaca nasab. Jika ghair terletak setelah kalam tam manfi maka boleh dibaca badal, boleh dibaca nasab. Jika ghairun terletak setelah kalam yang naqis manfi atau mufarrag, berada pada istisna mufarragh maka dia di baca sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Nah, Qala kemudian al-Imam Ibnu ajurro mengatakan wal mustasna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruh. Adapun mustasna bi khala isim yang dikecualikan dengan menggunakan khala, ada dan hasha yajuzu nasbuhu wa jarruh. Boleh dibaca nasab dan boleh dibaca jar. Naam. Nahwu contohnya qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin. Boleh dibaca Zaidan, boleh dibaca Zaidin. Kaum tersebut mereka berdiri kecuali Zaid. Wa qaumal qaumu ada amran wa amrin. Boleh boleh dibaca qaumal qaumu ada amran, boleh dibaca qaumal qaumu ada amrin. Wa hasha Zaidan wa Zaidin. Boleh dibaca hasha Zaidan di nasab, boleh dibaca hasha Zaidin di jer mustathna setelahnya. Qala asy-syarih berkata bahwa Syarah wan nasbu ba'da khala wa ada akthar min al-jar. Wan nasbu ba'da khala wa ada akthar min al-jar. Dibaca nasab mustathna setelah khala dan ada itu lebih banyak dari daripada dibaca jar. Nah, ini untuk khala dan ada mustathna setelahnya itu lebih banyak dibaca nasab ketimbang dibaca jar wa ba'da hasya bil aks. Adapun mustasna setelah hasya itu sebaliknya, lebih banyak dibaca jar daripada dibaca nasab. Qala fa amman nasbu fa'ala anna hadhihi al adawati af'alun. Adapun bacaan nasab maka atas dasar fiil-fiil ini di atas atas atas dasar al adawat alat-alat pengecualian ini, pengecualian ini dihukumi fiil. Sehingga kalau mustasna setelahnya dibaca dibaca nasab maka khala ada dan hasya itu dihukumi fiil nah dihukumi fiil wal mustasna maf'ulun biha dan mustasna setelahnya itu sebagai maf'ul bihnya dari fiil-fiil sebelumnya wa ammal jarru fa'ala annaha hurufu jar adapun bacaan jar maka atas dasar alat-alat pengecualian tadi dihukumi huruf jar. Ya. Kalau mustatsna setelah khala, ada dan hasya dibaca jar maka khala, ada dan hasya itu dihukumi huruf jar. Wa ma ba'daha mahfudhun biha. Dan mustatsna setelahnya setelah ada wa tersebut alat-alat pengecualian tersebut dijer dengannya. Sehingga kalau dibaca qamal qaumu khala zaidan maka zaidan sebagai maf'ulun bih ya mustatsna yang menjadi maf'ulun bih khala dihukumi fi'il kalau dibaca qamal qaumu khala zaidin maka zaidin isim yang dijer dengan huruf jer ya khala dianggap sebagai huruf jer nah wallahu taala alam bisawab kita cukup cukupkan wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in